Bismillahirrahmanirrahim. Pembagian khabar berdasarkan individu yang dijadikan sandaran. Berdasarkan individu yang dijadikan sandaran, khabar terbagi menjadi tiga jenis, yaitu marfu, maukuf, dan makotu. Pertama, marfu adalah khabar yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Marfu terbagi menjadi dua, yaitu marfu sorihan <clears throat> dan marfu hukman. Marfu sorihan adalah khabar yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, baik berupa ucapan, perbuatan, persetujuan, penggambaran akhlak, atau penggambaran fisik beliau. Contoh yang berupa ucapan adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun Barang siapa mengerjakan amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut ditolak. <clears throat> Contoh yang berupa perbuatan adalah bahwa jika masuk rumah, biasanya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersiwak terlebih dahulu. Contoh yang berupa persetujuan adalah persetujuan beliau terhadap seorang budak wanita. Ketika beliau bertanya kepadanya, "Di mana Allah?" Lalu budak wanita itu menjawab, "Di atas langit." Dan beliau pun menyetujui hal itu. Demikian seterusnya. Setiap ucapan atau perbuatan yang diketahui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau tidak mengingkarinya, berarti hal itu termasuk takrir atau persetujuan beliau yang hukumnya marfu sorihan. Contoh yang berupa penggambaran akhlak beliau adalah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan, lagi paling berani. Jika beliau dimintai sesuatu, beliau tidak pernah mengatakan tidak. Beliau selalu ceria, berakhlak mulia, lemah lembut. Jika ada dua pilihan untuk melakukan suatu perbuatan, beliau memilih yang paling mudah selama bukan berupa perbuatan dosa. Jika berupa perbuatan dosa, beliau adalah orang yang paling menjauh darinya. Contoh yang berupa penggambaran fisik beliau adalah bahwa beliau termasuk orang yang berperawakan sedang, tidak tinggi dan tidak pula pendek. Berdada lebar. Rambut beliau sampai ke cuping telinga beliau dan kadang sampai ke pundak beliau. Dan janggut beliau bagus dan ada beberapa yang sudah beruban. Yang kedua, marfu hukman yaitu kabar yang secara hukum dapat disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Marfu hukman ini terdiri dari beberapa jenis. Pertama, ucapan seorang sahabat yang tidak mungkin berasal dari pemikiran akalnya, bukan sebagai tafsir, dan sahabat yang mengatakannya tidak dikenal sebagai seorang yang sering mengambil cerita-cerita Israiliyat. Contohnya berupa berita tentang tanda-tanda hari kiamat, keadaan-keadaan pada hari kiamat, atau tentang adanya balasan. Jika khabar tersebut berasal dari pemikiran pendapat sendiri, maka termasuk khabar yang berstatus maukuf. Jika sebagai tafsir, pada asalnya dia memiliki hukum sendiri, sedang tafsir berstatus maukuf. Jika sahabat yang mengatakannya terkenal menyampaikan cerita Israiliyat, maka masih diragukan antara cerita Israiliyat atau hadis marfu. Dalam kondisi seperti ini, khabar tersebut tidak boleh dihukumi sebagai hadis, karena masih ada keraguan di dalamnya. Para ulama menyebutkan bahwa orang-orang yang bernama Abdullah atau dikenal dengan al-Badilah, yaitu Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Az-Zubair, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab dan Abdullah bin Amr bin Al-As mengambil berita-berita Bani Israel dari Ka'ab Al-Ahbar atau dari selainnya. <clears throat> Kedua, perbuatan sahabat yang tidak mungkin berasal dari pemikirannya sendiri. Contohnya adalah perbuatan Ali radhiyallahu anhu yang melakukan rukuk lebih dari dua kali dalam setiap rokaat sholat khusuf. <clears throat> yang ketiga, sahabat menyandarkan sesuatu, baik perkataan atau perbuatan, kepada masa hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi tidak disebutkan bahwa beliau mengetahuinya. Contohnya adalah ucapan Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma. Tabahna ala ahdi Nabi shallallahu alaihi wasallam. farosan wa nahnu fil madinati faakalnahu. kami pernah menyembelih seekor kuda pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah dan kami memakannya. Yang keempat, sahabat berkomentar terhadap sesuatu bahwa hal itu termasuk sunnah. Misalnya ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an minas sunnati an yukhfiya tasyahudi minas sunnati an yukhfiya at tasyahuda yakni fis salati. Termasuk sunnah adalah membaca tasyahud dengan lirih, yakni dalam salat. Jika yang mengatakan hal tersebut adalah tabi'in, maka dalam hal ini terdapat pendapat yang mengatakan bahwa hal itu juga dihukumi sebagai khabar atau hadis marfu. Sementara ulama yang lain mengatakan bahwa hal ini dihukumi sebagai hadis maukuf. Misalnya adalah ucapan Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud As-sunnatu an yakhtubal imamu fil idaini khutbataini yafsilu bainahuma bijulusin. Sunnahnya adalah seorang imam berkhutbah dua kali dalam sholat dua hari raya dan memisahkan kedua khutbahnya dengan duduk. Yang kelima, ucapan sahabat seperti Umirna, kami diperintahkan Nuhina, kami dilarang umiran nasa para sahabat diperintah dan sejenisnya. Misalnya ucapan Ummu Atiyah radhiyallahu anhuma, "Umirna an nukhrija fil idaini awatiqa." Kami diperintah agar membawa keluar para gadis ketika sholat dua hari raya. Demikian pula ucapannya, "Nuhina anitiba'il al-janaizi walam yu'zam alaina. Kami dilarang mengikuti jenazah, tetapi kami tidak dilarang secara keras. Ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma: "Umiran nasu an yakuna akhir ahdihim bil baiti at-tawafu." Orang-orang diperintah agar menjadikan tawaf sebagai amalan terakhir mereka di Baitullah. Ucapan Anas radhiyallahu anhu, "Uk kita lana fi qasis syaribi wa taqlimil adfari wa natfil ibti wa halkil anati an la natruka fauqa arba'ina lailatan." Kami diberi tenggang waktu dalam memotong kumis, memotong kuku, mencabut rambut ketiak, dan mencukur rambut kemaluan, agar kami tidak membiarkannya lebih dari 40 malam. Yang keenam, sahabat menghukumi sesuatu sebagai perbuatan maksiat. Misalnya adalah ucapan Abu Hurairah radhiyallahu an terhadap seseorang yang keluar masjid setelah dikumandangkan azan tanpa ada keperluan mendesak amma hadha faqad asa Abul Qasimi sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang ini telah berbuat maksiat kepada Abul Qasim yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula jika sahabat menghukumi sesuatu sebagai sebuah ketaatan. Segala sesuatu tidak dapat dianggap sebagai sebuah kemaksiatan atau ketaatan kecuali dengan nas dari pembuat syariat. Seorang sahabat tidak mungkin menetapkan hal itu kecuali pasti memiliki ilmu tentang hal tersebut. Yang ketujuh, ucapan tabiin dari sahabat bahwa sahabat tersebut memarfukkan hadis atau sebagai riwayat. Misalnya adalah ucapan Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa dia berkata, "Asyifa'u fi salasin. Syarbati asalin wa syar toti mihjamin." wa kayyati narin wa anha ummati anil kayy. Penyembuhan itu ada pada tiga hal. Meminum madu, melakukan bekam, pengobatan dengan kayy. Tetapi aku melarang umatku melakukan kayy. Dia memarfukkan hadis ini sampai kepada Nabi. Ucapan Sa'id bin Al-Musayyab dari Abu Hurairah radhiyallahu an sebagai riwayat. Al-fitratu khamsun aw khamsun minal fitrati al-khitanu wal istihdadu wa natful ibti wa taqlimul atfari wa qassis syaribi fitrah itu ada lima atau lima perkara yang termasuk fitrah yaitu khitan mencukur rambut kemaluan mencabut rambut ketiak memotong kuku, dan memotong kumis. Demikian pula ucapan mereka dari sahabat seperti biasaril ya asaril hadis. Dia menukil hadis ini. Ia mengangkat hadis ini atau dia menyampaikan hadis ini atau ungkapan sejenisnya. Ungkapan-ungkapan seperti ini memiliki hukum marfu, sorihan, meskipun penyandarannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sorry. Namun hal itu dapat dirasakan demikian.